Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita yang teramat sangat besar sebagaimana di dalam firman-Nya Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah kanu min qablu la fi ضلال mubin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semuanya satu anugerah yang teramat sangat besar Yaitu kepada kita kaum mukminin Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang Rasul Dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka betul-betul di dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini kita ingin mengkaji sedikit faedah yaitu terkait dengan apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam melalui utusannya yang mulia itu malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada kita semuanya. Apa itu yaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya dimulai para sahabat radhiyallahu alaihi majmain dan kemudian kepada manusia yang hidup setelahnya. Apa itu yaitu Alkitab dan hikmah. Maka ketika ada al-hikmah didahului dengan kitab kata sebagian para ulama al-hikmah maknanya adalah al-hadis dan al-kitab maknanya adalah sebagaimana yang kita telah ketahui bersama yaitu Al-Qur'an. Maka Alkitab al al Hikmah Yang kedua-duanya adalah syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan kepada para hambanya Agar hamba tersebut kemudian menjadikan Alkitab wa sunnah Tentunya dengan cara pemahaman yang benar Untuk dijadikan sebagai panutan Sumber di dalam kehidupan mereka Agar mereka mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Alkitab dan Sunnah ataupun yang kita kenal dengan secara umum adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. risalah ilahiyah itu mempunyai beberapa keistimewaan dan ini adalah satu kenikmatan yang pantas untuk kita syukuri di mana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan kenikmatan yang sangat agung ini yang tidak didapatkan oleh para umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana syariat Islam, risalah ilahiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tiga keistimewaan mempunyai tiga keistimewaan. Di antara keistimewaan yang pertama adalah bahwa syariat ilahiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat al-baqa, mempunyai sifat al-baqa yaitu kekal ila qiyamis sa'ah. Tidak ada lagi syariat setelah syariat yang beliau bawa akan ada di muka bumi ini yang lebih sempurna dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah merupakan bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian, di mana seluruh keturunan beliau yang hidup tidak ada yang lelaki. Kalaupun beliau mempunyai putra yang lelaki itu pun meninggal pada saat masih kecil. Sehingga keturunan beliau yang hidup sampai besar dan kemudian beranak pinak hanyalah para perempuan. Maka bahwa Rasulullah SAW bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah akan tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khataman nabiyyin dan beliau adalah penutup dari sekian para nabi dan para rasul. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu bisa bisairil anbiya'i bisittin." Aku diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang para nabi dan rasul yang lain dengan dengan enam keutamaan. Satu di antaranya adalah wa khutima bi an Wa khutima bi an Di mana para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi itu ditutup dengan diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi. Dan dalam banyak hadisnya kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah diriku. Oleh karena itu ketika kita dapatkan ada seorang yang menyatakan dirinya menjadi seorang nabi ataupun dalam bahasa Arabnya mutanabbi maka kita harus orang yang pertama kali mendustakan mereka. Kita adalah orang yang pertama kali tidak percaya kepada pengakuannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam telah menyatakan dengan tegas bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Meskipun di dalam kenyataan kita dapati ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal maka banyak sekali orang yang mutanabbi, orang yang maku menjadi nabi. Di mana pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjabat sebagai khalifah. Pada saat itu di awal-awal beliau menjabat kekhalifahan ada tiga perkara besar yang harus beliau selesaikan satu di antaranya adalah banyaknya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan di antara orang yang mengaku menjadi nabi yang mempunyai pasukan yang besar dan kuat adalah Musailamah yang kita kenal dengan Musailamatul Kadzab, ya Musailamah Al-Kadzab. Oleh karena itu, setiap manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya terkena panggilan dakwah beliau. Semuanya terkena sasaran dakwah beliau. Tidak ada seorang pun yang hidup setelah beliau diutus kemudian mendengar tentang diutusnya beliau sebagai pembawa risalah dan kemudian mengingkari apa yang beliau bawa melainkan dia pasti akan menjadi penduduk neraka. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala beliau mengatakan Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun Allahu yu'ti ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم خالفهم حتى يأتي أمر الله Aku telah mendengar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi orang yang baik maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya kepahaman dalam masalah agama menjadi orang yang faham bukan orang yang bingung terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafahnya barang siapa yang tidak Allah kehendaki menjadi hamba yang baik berarti dirinya akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebingungan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya saja diriku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasimun hanya membagi, hanya mendistribusikan, wallahu yu'ti. Adapun produsennya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang tegas yang beliau sampaikan sendiri bahwa risalah ilahiyah, risalah Islamiyah itu bukan produksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah beliau yang mereka-reka, bukanlah beliau yang mengarang agama ini. Akan tapi Islam adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yu'ti. Dan senantiasa di antara umat ini ada yang qaimatan, ada yang tegar, ada yang teguh ala amrilah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan bahaya kepada mereka orang-orang yang menyelisih menyelisihinya sampai kemudian datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu hari kiamat. Maka betapapun di dalam umat ini banyak orang-orang yang rusak. Banyak orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Banyak orang yang ingin memporak-perandakan Islam. Tetapi kita yakin bahwa dalam sebagian umat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan ada sebagian umat sebagian orang yang mereka akan teguh mendakwahkan agama Islam sebagaimana ketika datangnya. Dan sekian banyak orang-orang yang menyelisih mereka entah dengan cara yang halus seperti orang-orang yang kafir yang mereka dengan tegas menyatakan kekufurannya tidak menerima syarat Islam ataupun orang-orang yang berpura-pura masuk ke dalam agama Islam seperti Rafidah yang mereka merusak Islam dari dalam dengan cara yang sangat halus mempelintir sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala namun yakin bahwa mereka semuanya tidak akan bisa membahayakan sekelintir orang yang memang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk menjadi penegak dari syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sifat yang pertama dari syarat Islam. Kemudian bahwa di antara keistimewaan syarat ilahiyah syarat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ammatun lisaqalaini al-jinni wal ins syarat yang beliau bawa itu umum untuk kedua golongan besar makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dia adalah aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada diriku yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya. Maka seluruh manusia dan seluruh jin ini terkena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita isyarahkan di muka tadi. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi ataupun walladhi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku ada di tangannya la yasma'u bi ahadun min hadil ummah tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar Yahudiun wala Nasroniun baik dia itu seorang Yahudi ataupun dia itu seorang Nasrani itu maksudnya yang mendengar dakwah yang beliau bawa. Siapapun mereka. Bahkan beliau sampai menyebutkan hatta orang yang telah mengaku beragama dengan agama samawi sekalipun. Ketika mereka mendengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian summa yamuta wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa illa kana min ashabin nar melainkan mereka termasuk golongan penduduk dari api neraka rawahu muslim hadis yang sahih dirawatkan oleh Imam Muslim maka tidak ada seorang pun yang hidup pasca diutusnya beliau melainkan mereka semuanya terkena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakinna eh, wa innaka tahdi ila yang mustaqim wahai Muhammad. Sungguh engkau telah membimbing, memberikan hidayah kepada manusia kepada jalan yang lurus kepada jalan yang lurus. Ini tentunya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan. Maka beliau telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada umatnya. Siapapun yang menginginkan siratal mustaqim, maka cukuplah beliau menjadi suri teladan terhadap agama dan juga hidayah yang beliau sampaikan dan beliau amalkan. Adapun hidayatul taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang Allah berfirman, "Innaka tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha." Ya surat Al-Qasas ayat ke-56. Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan berikan hidayah. Itu maksudnya adalah taufik kepada siapapun di antara hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini hidayah hidayatul taufik ataupun dengan bahasa yang lain sering diistilahkan dengan hidayatul amal, ya, hidayatul amal. Adapun hidayatul irsyad wal bayan sering disebut dengan hidayatul ilmi, hidayatul ilmi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya, betul-betul telah merealisasikan untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hidayah dan tidak ada sedikit pun risalah yang beliau sembunyikan. Oleh karena itu, kalaulah ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim Kemudian mereka yasa berinovasi membuat satu syariat baru di dalam masalah agama atau melakukan satu syariat yang pada asalnya telah ada di dalam agama namun dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya orang yang semacam ini secara langsung ataupun tidak langsung telah mendustakan ya telah mendustakan tentang risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW bahwa masih ada kekurangan ya bahwa masih ada kekurangan sehingga dirinya perlu untuk menambah dari syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW ini secara langsung ataupun tidak langsung menuduh Rasulullah kitmanul ilm. Rasulullah khianah. Rasulullah menyembunyikan ilmu dan Rasulullah berkhianat. Tidak menjalankan tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang menunjukkan bahasanya beliau memang telah menjadi pembimbing, pemberi hidayah untuk seluruh manusia sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat ke 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya diriku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Maka ini bukti bahasanya beliau memang seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk mendakwai seluruh manusia. Tidak sebagaimana para rasul yang sebelumnya yang boleh jadi hanya Allah Subhanahu wa taala utus ke pada sebagian kaum tertentu. Kepada Bani Israel misalnya, kepada kaum Ad misalnya, kepada kaum Samud misalnya, hanya untuk kaum-kaum tertentu, tidak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi Dan ini pun juga termaktub di dalam hadis beliau yang sahih riwayat Imam Bukhari sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan satu di antaranya selain yang tadi wa ursiltu ila kafatin nas wa ursiltu ila kafatin nas. Dan aku diutus untuk manusia seluruhnya, ya, untuk manusia seluruhnya, bukan hanya untuk Eh, kaum-kaum tertentu, bukan hanya untuk bangsa-bangsa tertentu akan tapi untuk seluruh manusia. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sungguh tidak tepat perkataan orang yang mengatakan ketika disampaikan kepada mereka satu syariat di dalam agama Islam kemudian mereka dengan ringan mengatakan oh ini kan Khusus untuk orang Arab. Ini khusus untuk orang Arab, bukan untuk kita orang Indonesia. Maka ini tidak tepat untuk Islam Nusantara kata mereka. Ini hanya untuk Islam Arab. Ya. Ini adalah perkataan orang yang tidak paham bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia berdasarkan dalil Al-Qur'an dan juga hadis beliau yang sahih. Dan bukti bahasanya beliau juga dai-nya dari Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian para jin bisa kita lihat di dalam surat Al-Jin. Ya, surat Al-Jin ada satu surat khusus yang menceritakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah jin yang bisa kita dapatkan di dalam juz ke-29 ya, surat ke-6 kurang lebihnya. Dan juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat ke 30, 31 dan juga 32. Bahkan mulai 29. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma khadaruhu qalu ansitu Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami beritahukan kepada engkau wahai Muhammad kami hadirkan kepada engkau wahai Muhammad sekelompok dari kalangan jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an maka tatkala mereka menghadiri dan mendengarkan Al-Qur'an mereka mengatakan kepada yang lainnya angsitu diamlah dan perhatikanlah dengan seksama dan tatkala mereka telah usai mendengarkan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka kemudian pulang kepada kaum mereka yang tidak ikut ngaji seraya memberikan peringatan kepada yang tidak ikut ngaji tersebut bahkan di dalam salah satu hadisnya itu riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Albani dan beliau masukkan ke dalam silsilah as-sahihah nomor 2150. Kata Jabir, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatau. Satu ketika Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya dan beliau membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Namun para sahabat Rasulullah SAW tadi semuanya diam. Tidak ada respon, tidak ada komentar sama sekali. Fakallah seraya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni fakanu merdu dan minkum. Sungguh aku telah membacanya yaitu surat Ar-Rahman dari awal sampai akhirnya kepada para jin. Lailatul jin yaitu pada malam giliran e, untuk para jin yaitu e, malam yang telah ditetapkan pengajiannya Rasulullah untuk para jin. Jadi beliau mempunyai majlis bukan hanya kepada para manusia Beliau pun mempunyai majlis juga untuk para jin dan tentunya ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ya, beliau bisa melihat para jin. Ya, tidak sebagaimana ya dai-dai sekarang ya, tidak melihat para jin. Dan kata beliau mereka semuanya ya asana merdu dan mingkum. Responsi mereka lebih baik ketimbang kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk responsi baik mereka ketimbang uh, manusia? Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Setiap kali aku sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang hendak kalian dustakan? Qalu maka para jin tadi mengatakan, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Inilah ternyata responnya para jin. Tidak ada satupun kenikmatan yang kami dustakan wahai Rabb kami. Dan hanya untuk Engkaulah segala pujian. Inilah kiranya eh, kata Rasulullah sallallahu alaihi bahwa responsi para jin itu lebih baik ketimbang responsinya para sahabat ridwanullah alim ajmain. Jadi setiap kali Rasulullah mengucapkan fabi ayya ala irabbikum matukadiban mereka langsung menyaut la bi syai'in min amika rabbana nukadibu Tidak ada sedikit pun kenikmatanmu wahai Rabbku, wahai Rabb kami yang kami dustakan. Maka mereka pun mengakui seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini pun bukti bahwa Rasulullah SAW itu juga diutus untuk kalangan para jin, sehingga beliau mempunyai majlis khusus untuk para jin. Kemudian keistimewaan yang ketiga, yang terakhir tentang keistimewaan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, risalah Islamiyah bahwa risalah yang beliau bawa adalah risalah yang paling sempurna. Risalah yang paling sempurna yang menyempurnakan juga risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Satu contoh, orang-orang Yahudi ataupun syariat Yahudi ketika ada orang yang berbuat ketoliman orang yang berbuat kejahatan kepada orang lain, maka wajib dikisos. Sehingga orang yang melakukan kejahatan tadi dibalas dengan kejahatan sebagaimana yang dia lakukan. Kalau dia memotong tangan orang lain, maka dia wajib dipotong juga. Kalau dia memenggal leher orang lain, maka dia pun juga wajib untuk dipenggal lehernya. Berbeda dengan syariat orang-orang Nasrani. Syariat agama Nasrani mewajibkan kepada pemeluknya untuk memaafkan. Maka tidak boleh mengkisos. Siapapun yang berbuat dolim, maka maafkanlah. Ya, dengan cara apa? Paling mendatangi pendetanya dengan bawa sejumlah uang. Maka sudah lunas. Adapun syariat Rasulullah SAW menggabungkan antara keduanya, memberikan opsi kepada ahli waris dari orang yang terdolimi. Misalnya ada anggota keluarganya yang dibunuh, maka diberikan opsi. Silakan bagi kalian semuanya memilih untuk mengkisos uh, orang yang telah berbuat dolim kepada anggota keluarga kalian, ataukah kalian menginginkan dia, yaitu menginginkan ganti rugi, menggabungkan antara keduanya. Yahudi mewajibkan kisos, Nasrani mewajibkan memaafkan dengan e, memberikan diat yaitu ganti rugi, ataupun Islam kedua-duanya bisa dipilih. Ya. Tergantung ahli waris dari orang yang terzalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktukum ala misil bayda, lailuha kana hariha la yazigu anha illa halikun." telah aku tinggalkan kepada kalian satu perkara yang terang benderang, ya, yang putih bersih terang benderang. Seakan-akan malamnya seperti siangnya karena terangnya, maka tidak ada seorang pun yang melencong darinya melainkan dirinya pasti akan binasa. Islam sudah sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati waraditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridha bahasanya Islam itulah yang menjadi agama kalian. Hari apa itu? Hari apa? Hari hari Jum'ah. Bertepatan dengan Rasulullah sedang melakukan wukuf di Arafah. Maka turunlah ayat ini. Agama Islam sudah sempurna Terang benderang sampai-sampai kata Rasulullah beliau umpamakan malamnya pun sampai seperti siangnya. Ya begitu jelasnya. Cuman kalau kemudian kita masih e, mendapatkan sekian banyak perkara yang remeng-remeng itu bukan karena kita e, bukan karena Islamnya yang nggak jelas akan tapi karena kitanya yang belum tahu. Ya, kita tidak boleh kemudian menyalahkan Islamnya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Darda ya, radhiyallahu taala beliau menyatakan tentang kisah yang terjadi pada Salman ataupun pertanyaan yang dilemparkan kepada Salman dan kita tahu bahasanya Salman Al Farisi itu merupakan satu di antara muhajirin yang Rasulullah SAW persaudarakan dengan uh, orang Ansor yaitu Abu Darda. Beliau sangat-sangat dekat hubungannya sampai ya, sampai-sampai seperti saudara karena nasab. Ada orang Yahudi yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyukum kulla syai' al-khara'ah." Benarkah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai perkara ketika hendak masuk ke WC maka beliau mengatakan ajal, iya benar sekali. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaidin aw baulin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk buang hajat baik kecil ataupun besar dengan menghadap ke arah kiblat. Dan kami dilarang ya au an nastanjia bil yamin. Kami dilarang untuk cebok dengan menggunakan tangan kanan. Jepok menggunakan tangan kiri. Ya, jepok menggunakan tangan kiri dan tidak boleh menggunakan tangan kanan. Au anastanjia dia biakol min salah eh, bi aqalla min ahjar. Dan kami dilarang untuk beristijmar, yaitu bersuci dengan menggunakan batu yang jumlahnya kurang dari tiga. Au anastanjia dia rajin au bi dan kami dilarang untuk bebersih ya, beristinja, eh, beristijmar dengan menggunakan kotoran binatang ataupun menggunakan tulang belulang. Ya, kotoran binatang dan tulang belulang itu merupakan makanannya para jin. Mungkin di dalam benak kita sama sekali tidak terbayang masa sih kotoran kok dijadikan sebagai istijmar, sebagai alat bersuci. Kenapa? Karena kita hidup di daerah tropis yang rata-rata kotoran binatang yang kita temui itu lembek, ya kan? Kalau keluar ya kayak gitu wujudnya lembek. Maka tidak terbayang kita kemudian cebok dan menggunakan sesuatu yang lembek seperti itu. Tapi coba antum semuanya lihat kotoran binatang yang dikeluarkan oleh binatang di tanah padang pasir. Pada saat panas misalnya 50 derajat, udara kering. Maka kotoran binatang yang semula lembek itu mungkin dalam jangka waktu 2-3 hari akan menjadi seperti batu. Sehingga ya dia wujudnya keras seperti batu. Namun meskipun dia sudah seperti batu, tetap tidak boleh digunakan untuk beristijmar. Ini bukti Islam itu sudah sempurna, sangat sempurna sehingga masalah yang sekecil itu pun ternyata diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dia menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqun alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yungdiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kata beliau sallallahu tidak ada seorang nabi pun sebelum diriku melainkan mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan petunjuk kepada umatnya setiap perkara yang baik yang memang telah diketahui oleh para nabi tersebut. Dan setiap para nabi tersebut pasti akan memberikan peringatan kepada para kaumnya dari perkara-perkara yang akan membinasakan mereka yang memang telah diketahui oleh para nabi tersebut. Logikanya juga bahasanya ketika para nabi yang sebelumnya saja yang kurang sempurna ya memberitahukan kepada umatnya setiap perkara yang baik dan melarang mereka dari setiap perkara yang buruk sudah barang tentu beliau sallallahu alaihi wasallam ya, juga melakukan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang juga ditanyakan e, oleh salah seorang sahabat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu masalah al-badik. Ya. Kata Abu Juwairiyah, "Sa'altu Ibnu Abbasin anil badik. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang al badik. Di mana al badik itu merupakan satu di antara jenis minuman yang ada pada masa itu di mana minuman yang namanya al badik ini adalah minuman yang membuat peminumnya mabuk. Maka beliau katakan asyarabul halalu at-thayyibu qala laisa ba'dal halali thayyib ila al haramul habis. Ya. Itu apakah minuman yang halal yang baik ataukah bukan? Maka Ibn Abbas mengatakan tidak ada minuman eh, setelah ataupun selain minuman yang halal yang baik melainkan dia adalah minuman yang haram, yang kotor, yang buruk. Maka ini satu di antara jenis eh, hadis yang menyatakan tentang kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga beliau mengatakan ma'askara fahuwa haramun setiap perkara yang memabukkan maka dia adalah haram. Baik bendanya cair ataupun bendanya padat, pokoknya kalau benda tersebut menjadikan pengkonsumsinya ya itu mabuk maka dia haram. Entah mungkin minuman cair ataukah mungkin ya, pil ekstasi, pil koplo ataupun yang semacamnya, maka tidak ada dalil bagi kita. Oh, kan yang diharamkan itu kan khamr ataupun yang ekstasi nggak haram, salah. Rasulullah mengatakannya lebih umum yaitu kul e, ma'askara bahwa haramun setiap yang memabukkan maka dia itu adalah haram. Inilah e, kurang lebih tiga keistimewaan yang dimiliki oleh syarat Islam yang sekali lagi kita sangat pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa memeluk satu agama yang memiliki sekian keistimewaan ketimbang para agama yang lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan kepada diri kita untuk mengetahui setiap kebenaran dan kemudian menjalankan eh, kebenaran yang telah kita ketahui tersebut. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf karena kebodohan saya pribadi dan gangguan dari syaitan dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.